بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد halaman 85 atau nomor 88 hadis nomor 88 gitu apa la salata liman lam yaqra Fatihatil kita Berdasar hadis ini Maka Siapapun yang sholat Wajib membaca Fatihah Imam, makmum Ataupun yang sholat sendiri Meskipun makmum sudah mendengar Fatihahnya imam dia tetap diwajibkan membaca Fatihah. Yang tidak wajib dan ditanggung imam itu hanya kasus makmum masbuk ketika dia tantang imamnya sudah bersiap-siap ruku. Kok cepat? Monggo. Karena dalilnya la salata tidak ada salat berarti tidak sah tidak ada salat liman bagi orang lam yakro yang tidak membaca hadil kitab dengan fatihah berarti yang tidak membaca fatihah Sholatnya tidak sah Baik itu imam ataupun makmum Kecuali makmum yang telat Dia datang imamnya bersiap rukuk Kemudian Ada yang menafsiri La salata itu seperti layuk minum Misalnya begini La islama illa bijama'atin tidak ada Islam kecuali dengan berjamaah. Terus kalau kita belum berjamaah, apa kafir? Enggak. Nah, kalau orang itu belum berjamaah tidak kafir. Lalu ada hadis tidak ada Islam kecuali dengan berjamaah. Berarti yang dimaksud itu hanya kesempurnaan. Artinya Islam seseorang belum sempurna kecuali kalau dia ber, berjamaah. Nah, sebab kalau dimaknai benar-benar tidak ada Islam alias kafir kalau belum berjamaah maka jamaah itu kumpulan dari orang-orang kafir. Sampean belum jamaah, belum jamaah, belum jamaah, belum jamaah kan dihukumi kafir. Nah, kalau akhirnya sampean berjamaah, ini jamaah ini kumpulan dari orang kafir kan? Nah, iya, Sehingga la islama illa bijamaatin itu dimaknai tidak ada Islam kecuali berjamaah. Itu makna itu salah, kan? Lain kalau Islam tidak sempurna kecuali jika berjamaah. Maka ketika sampean belum Islam, ya eh, belum berjamaah, ya Islam tapi kurang afdol ketika sampean berjamaah Islam plus lebih afdol dan itu jamaahnya orang-orang yang sudah Islam nah jadi kaulu Umar makolatu Umar itu memang tidak bisa dimaknai Islam tidak sah kecuali dengan berjamaah justru makna itu enggak rasional lain dengan sholat ini misalnya eh, apa tidak ada sholat kecuali berjamaah misalnya It, eh, itu nanti juga sama dengan itu tadi sholat tidak sempurna kecuali berjamaah kalau sholat sendiri sah tapi kurang sempurna sebab kalau benar-benar dimaknai tidak ada sholat itu tidak sah ketika orang-orang itu berjamaah berarti kumpulannya orang-orang yang sholatnya tidak sah Nah, kasus Fatihah itu beda. Kalau ini eh, dimaknai sholat seseorang tidak sempurna kecuali dengan Fatihah. Berarti orang tidak baca Fatihah itu sah tapi kurang sempurna. Dimaknai begitu tidak bisa. Eh, pertama, karena menurut hadis riwayat Imam Muslim Nabi itu kalau sholat qobliyah subuh itu biasanya cepat. Aisyah menggambarkan sampai-sampai Nabi itu hanya baca Fatihah tok. Yang lain-lain nggak -lain dibaca, surat kadang nggak dibaca, ruko itu ya rukuk ini. Tapi Fatihah tetap dibaca. Andai Fatihah itu hanya sunat seperti naudzubillah surat apa tadi? Hanya kesempurnaan tok Mestinya kalau ingin sholat cepat ya sekalian nggak baca surat ya sekalian nggak baca apa? fatihah. Tapi se setergesa-gesa apapun Nabi, kesusu ya apapun tetap baca fatihah. Kemudian hadisnya Rafiq bin Khudaj, eh, dia sholat tiga kali nggak bener benerin ini. Terus ditimbali Nabi, Assalamualaikum warahmatullahi Irjik fasolli fa inna kalam tusolli. Balik sholat mana? sholatmu belum sah. Akhirnya dia apa? Yang ketika matur begini, la uhsinu ghairu Saya itu bisa ya hanya begini ini. Kok sejak tadi enggak sah-sah. Gini loh. Idza shallaita fastaqbilil kiblah Thumma kabbir. Thumma kro'ma tayas Saroma'aka minal Qur'an. Kalau anda sholat hadaplah keblat, takbirlah lalu bacalah Quran yang sekiranya itu mudah bagi ya. Berarti menurut hadis Muslim itu enggak harus Fatihah. Mana surat yang sekiranya mudah, enggak harus Fatihah, maka sarah ma'aka minal Quran. Nah, gimana kita menanggapi? Ternyata Rafiq bin Khadij itu orang yang baru masuk Islam. Sehingga kalau misalnya diwajibkan Fatihah, belum tentu hafal dia. Bisa jadi oh, hafalnya bismillah toh. Bisa jadi hafalnya Allah toh. Makanya Nabi pun nggak mematok harus Fatihah. Itu juga kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, kalau ada kasus yang sama, ya seperti itu. Ada Cina baru masuk Islam durung iso. Eh, ya dikongkon sak apa? Sak nih kan. Iso bismillah ya disuruh Bismillah aja disuruh ngulangi tujuh kali apa berapa. Dan begitu. Jadi maksud saya hadis itu tidak bisa dipakai dalil bahwa Fatihah tidak wajib. Karena kalau Nabi menyuruh moco sak penakmu, ya memang yang bersangkutan baru masuk Islam sehingga enggak dibebani yang harus sulit-sulit harus Fatihah. Kemudian tentang tahajud faqra'u ma tayassara Quran. Itu loh di salat tahajud itu. Bacalah Al-Quran yang sekiranya mudah bagi sampean. Eh, itu menurut sebagian madhab madhab Hanafi. Salat tahajud itu enggak harus Fatihah. Sembarang-barang pokoknya yang mudah faqra'u ma tayassara Quran. Nah, kalau tahajud tidak harus Fatihah berdasar Al-Qur'an. Maka sholat yang lain pun ya tidak harus fatihah. Wong sholat itu syarat rukunnya sama. begini. Jadi lek tahajud enggak kudu fatihah. Lek ngono masih sholat fardu ya ora kudu fatihah. Jawabannya itu ayat makiyah. Ya. Itu ayat makiyah. Dan eh, rincian tentang tasrik sholat, tasrik ahkam. Itu yang di Madinah. Iya. Dan memang banyak hal yang ketika di Mekah begini-begini, ternyata ketika sudah di Madinah, apa? ada yang diralat, ada yang dimansuh, ada yang dilengkapi. Jadi yang dirujuk mesti yang yang akhir, jangan merujuk yang yang awal. Sampean kalau merujuk yang awal-awal ayat-ayat makiyah, jangan-jangan sholat hanya pagi dan sore toh, Nah, karena Subhah itu maknanya sholat. Subhah kalau perintah lakukan subhah itu ayatnya fasabbih ya. Sabbihuhu bukratan wa asilah. Lakukan subhah pada waktu pagi dan sore. Bukan hanya disuruh baca tasbih itu maksudnya. Memang ayat makiyah itu perintah supaya pagi sholat, sore sholat. Nabi-nabi dulu memang sholatnya pagi dan pagi dan sore. Gitu loh. Nah, kalau saya membaca itu berarti cukup sholat itu subuh sama, sama maghrib toh wasabihuhu bukrotan wa asila ditambahi hadis muslim ada hadis begini dalam riwayat muslim itu man sallal bardain dakhalal jannah barang siapa sudah melakukan sholat dalam dua waktu yang dingin bardain itu dingin bardun Barang siapa sudah mengerjakan sholat dalam dua waktu yang dingin Pasti masuk surga Menurut syarah hadis itu Waktu dingin itu apa? Pagi dan sore Ay as-subhu wal, wal maghrib atau wal asru Jadi tak, eh, terjemahan apa syarah dari hadis itu Barang siapa sudah sholat subuh dan asar Cukup sudah masuk surga Itu makiyah Ayat itu makiyah wasabbihuhu bukrotan wa asila. Nah, ketika Nabi pindah di Madinah sudah tambahan banyak hukum lagi, banyak syariat lagi termasuk sholat lima waktu. Dan orang tidak bisa berpikir eh, apa? Meskipun ada hadis yang mewajibkan Fatihah, tapi kan yang membolehkan sembarang surat itu kan Quran tentang tahajud tadi. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Lah apa hadis bisa memansuh, bisa menasah hukumnya Quran? Kalau saya berpikir seperti itu, hadis tidak bisa menasah hukumnya Quran, tetap memberlakukan Quran. Maka apakah sampean nggak mau sholat lima waktu Gara-gara rincian soleh waktu itu tidak dirinci dalam Quran. Tapi dirinci dalam hadis. Yang Qurannya yang pagi sore itu tadi. Tapi yang memerinci duhur, asar, maghrib, isak, subuh itu kan hadis Bukhari Quran, Bukhari Muslim. Nah, kalau hadis tentang sholat lima waktu kita berlakukan meskipun ada ayat makiyah wasabihuhu bukrotan wa asilah. Semestinya hadis tentang la salata illa bi fatihatil kita itu tetap kita berlakukan meskipun ada ayat Quran faqra'u ma tasara minal apa minal Quran lantaran hadis ini madaniyah Madinah ayat ini maki makiyah yang akhir menasah yang awal faham ya jadi orang yang berpendapat bahwa Hadis sama sekali tidak bisa mengganti hukum Al-Quran. Jangan-jangan dia nggak mau sholat lima waktu. Alasannya karena sholat lima waktu didasarkan hadis. Kan nggak ada ayat menjelaskan sholat lima waktu. Itu nggak ada. Yang ada ya wa sholat wa zakat. Aqamas sholata wa zakat. Enggak sampai menyebut duhur, asar, maghrib, isya subuh nggak ada di Quran begitu. Jadi yang benar eh, dan banyak contohnya bahwa hadis sahih itu bisa menasah berlakunya hukum al Al-Quran yang memang mutakaddim yang turunnya ayat itu lebih dulu Imam Syafi'i memberi argumentasi lagi di samping itu tadi argumentasinya begini eh, yang dinasah itu bukan ayatnya. Yang dinasah itu apa? hukumnya. Dan hukum itu adalah hasil istimbat, hasil penyimpulan, hasil pemahaman oleh seorang ulama dari ayat. Ayat lalu dipahami menghasilkan hukum. Hadis dipahami lalu menghasilkan hukum. Orang yang berpikiran ayat qot'i tidak mungkin dinasah dengan hadis yang don doni. Itu oleh Imam Syafi'i dibantah. Sebetulnya doni semua. Ijtihad sampeyan memahami ayat itu hasilnya kan doni. Nah hadis itu juga doni. Doni menasah doni bisa. Jadi hadis menasah ayat itu bukan doni menasah kot'i enggak tetap doni menasah doni karena yang jenazah bukan ayatnya yang jenazah itu hukum yang hukum itu hasil istimbatnya ulama dari ayat itu yang tambahan dari saya andai hadis sama sekali enggak bisa menasah ayat maka orang enggak mau sholat lima waktu karena lima waktu itu dijelaskan oleh hadis. Sementara ayatnya hanya merintah pagi dan sore. Aman-aman gak gelem lima waktu. Kafir tangan. Sing paling tepat, sing gak ngerti usul fikih pojok ijek. Ya, tambah ruwet. Faqra'u ma min al-Qur'an. Oh, itu yang hadis. Yang faqra'u ma min al-Qur'an itu ayat tentang sholat taha, tahajud. Yang berdasar ayat itu sebagian madhab Hanafi berfatwa sholat tidak wajib baca Fatihah. Karena tahajud pun tidak diwajibkan Fatihah Nah sholat yang lain berarti nggak wajib fatihah. Dari madhab yang lain Maliki, Syafi'i, Ham, Hambali membantah itu membantahnya begini. Mas, Mas Hanafi itu kan ayat maki makia ternasah, terhapus oleh hadis-hadis yang madani madaniya. Pertanyaan berikutnya, apa bisa hadis menasah Quran? Terus itu tadi argumentasinya. Hmm. hmm. Hmm. Oh ngaji gak iso iso. Iya, ya tetap saya. Iso. Jadi misalnya uang pikirannya bebel temenan, safih temenan. Kalau sampai menghafalkan tujuh ayat, nggak bisa. Tapi kalau hanya dua ayat dia masih hafal. Yes, dua ayat itu sudah menghafalnya ya. Dua ayat. Inna kal kausar itu di bulan balen. Saya kira cukup ya plus dialog antar kaum. Hmm. Jadi sekali lagi saya tegaskan makmum pun harus membaca Fatihah. Wadal <laughs> Ya nggak apa-apa. Sambil mendengar Fatihahnya imam, makmum juga mulai baca Fatihah. Enggak apa-apa. Ya? Yo, Fatihahnya harus tutup. Pokoknya yang rukun diselesaikan. Wadalla ala annal basmalata ayatun minha dalil dalil bahwasanya basmalah ayat dari Fatihah wa min kulli suratin dan dalil bahwa bismillah itu ayat dari setiap surat ma rawahu muslim hadis yang diriwayatkan Imam Muslim nomor 400 an Anasin radhiyallahu anhu baina Rasulullah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin baina abhurina pada suatu hari Rasul ada di antara kami ya barang-barang begini cakruan it tiba-tiba ufiya Rasul pingsan irfaatan dengan sekali pingsan sak serp pingsan dilu. Summa rafa'a lalu Nabi kembali bangun mengangkat kepalanya mutabasiman sambil tersenyum. Fakulna kami pun matur ma abhakaka ya Rasulullah wahai Rasul apa yang membuatmu tersenyum? Qal Rasul bersabda unzilat alayya anifan suratun tadi diturunkan atasku surat faqara'a lalu nabi pun membaca bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar jadi ketika nabi menyebut satu surat itu enggak inna a'tainanya saja ya plus bis bismillahnya. Tadi diturunkan padaku satu surat. Nabi memulainya dari Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mulai bismillah sampai ente itu ya rangkaian satu satu surat. Sedangkan dulu saya pernah matur kalau ada pendapat yang mengatakan bismillah itu kan pembatas antar surat. Nah, karena pembatas maka dia tidak termasuk surat, hanya pembatas. Sebetulnya kalau dipikir secara mendalam, pagar itu mesti ada pemiliknya. Ya, ya. Tembok itu ya, pembatas antara rumah sini dan rumah situ, tapi tetap jelas apa ikut miliknya sini, apa ikut miliknya situ. Jadi dia statusnya jelas plus berfungsi sebagai pem, pembatas. Nah yang kedua perlu saya ingatkan, setuju atau tidak Bismillah bagian dari ayat dalam surat. Maka karena Nabi itu baca surat itu maka Bismillah, maka sunnahnya kita pun baca surat yang pakai Bismillah. Apa beratnya sih? Bismillahirrahmanirrahim Inna atayna Kok mesti langsung Inna atayna tanpa mau Bismillah Wong Nabi pun yang baca itu Mengawali bacaan pakai Bismillah Apa beratnya Wong yo Wong yo meniru kanjeng Kanjeng Nabi Nah ya makanya saya, saya tadi matur Terlepas semen setuju, bismillah itu bagian dari surat atau tidak. Ya, andai semen mengatakan bukan bagian dari surat, apa salah eh samian juga mojo bismillah. Toh Nabi juga mengawalinya pakai bismillah. Begitu. Sehingga kalau sampean menganggap itu bukan bagian dari surat, tetap membaca bismillah dalilnya kullu amrin di balin yubda'u Nah, tapi itu bisa dibantah. Sebetulnya mengawali Quran itu perintahnya bukan bismillah. Mengawali Quran itu perintahnya a'udzubillahi minasy syaithanir rajim, bukan bismillah. Makanya kalau baca Quran dari tengah-tengah surat itu bukan bismillah tapi a'udzubillah. Nah, tapi Nabi mengawali dari awal itu pakai Bismillah. Artinya Bismillah ya tetap bagian dari nama surat itu. Fa'addaha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghitung Bismillah, menghitung Bismillah ayatan sebagai ayat minas surati dari surat Al-Quran. Saya ambil dari tadhib halaman sekian. Berikutnya wa an ummi Salamah kalau nama orang itu Salamah Abu Salamah kalau nama suku Salimah jadi ada orang namanya Salamah ada suku namanya Bani Salimah Aja keliru. Jadi eh, apa? Ja'a Banu Salimah. Terus kalau qalat ummu Salamah. Ngerti wale. Qalat ummu Salimah ja'a Banu Salamah. Salamah. Diriwayatkan dari Ummi Salamah ummil mukminin. Beliau ibunya orang-orang mukmin, berarti istrinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri kepala negara namanya ibu negara. Ibu negara istri Rasul, Rasulnya seluruh orang mukmin namanya juga ibunya orang-orang mukmin ummil mukminin dan dengan titel ibunya orang-orang mukmin maka orang mukmin haram menikahi jandanya Rasul. Sebab kalau dia menikahi jandanya Rasul, ibaratnya menikahi ibunya sendiri. Lawang istri Rasul itu disebut ibunya orang-orang mukmin. Jadi kalau zaman menikahi Siti Aisyah, sama dengan menikahi ibunya sendiri. Haram. Ya, Nabi sendiri. Pokoknya sejak itu sudah ada sebutan istrinya Nabi itu umil Mukminin. Ketika Pak Karno hidup pun ya sudah ada sebutan bahwa Bu Fatmawati itu ya ibu negara. Bukan setelah Pak Karno wafat baru disebut Ibu negara bukan. Sopo yang memberi julukan Yombo. Nah, terus kalau aturan itu diturunkan apa bisa? Orang-orang mukmin termasuk sahabat ketika itu diharamkan menikahi jandanya Nabi. Nah karena ulama itu warasatul ambia, apa juga haram bagi jamaah umat atau santri menikahi jandanya kiai sing jelas gak itlok <laughs> Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sah. Wong kiai itu nabi ya. Nabi ya kailo. ilok. Suul atape gak namanya suul azab Ulaika lahum suul adab yaumal qiyamah. Anna Rasulullah bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a membaca Bismillahirrahmanirrahim baru membaca ayat-ayat berikutnya fa'addaha Rasul menghitung bismillah ayatan sebagai ayat. Abu Dawud juz sekian halaman sekian dan sanatnya so, sahih. Berikutnya annan nabiya bahwa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajharu bi bismillah. Nabi mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sholat itu ngimami bacaan bismillahnya di dikeraskan, di banterno. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi menurut riwayat kadang juga lirik tidak keras. Nah, seperti yang dulu pernah saya matur, kalau kadang dilakukan, kadang tidak, maka yang sunnah itu melakukannya kalau itu menyangkut ibadah, bukan meninggalkannya. Ya. Jadi kalau Nabi itu sebelum tidur kadang baca ayat kursi, kadang tidak, maka sunnahnya membacanya. Bukan kok tidak baca ayat kursi, sunnah. Bacanya makruh, <laughs> bukan begitu. Sekali saja dilakukan Nabi, itu sudah bisa dikatakan sunnah fi fi'liyah eh ya, tapi sunnah terus nggak ada larangan karena Nabi itu sudah punya pilihan karena situasi dan kondisi pribadinya ataupun situasi kondisi saat itu karena prioritasnya jihad ini macam-macam maka Nabi kadang melakukan ini kadang tidak kadang ini tapi yang jelas istiqomah ini kondisi kita kadang beda. Kesehatan kita nggak sama dengan kesehatannya Nabi. Kemampuan kita nggak sama dengan kemampuan Nabi. Kemudian sampean sibuk di aspek ini, tapi Nabi sibuk di aspek lain. Sehingga pilihan yang harus diistiqomahkan pun kadang juga beda. Sampean pilihan yang diistiqomahkan ini, tapi Nabi pilihan yang istiqomahkan itu itu bergantung apa? kondisi juga. Jangan serta merta persis pokok yang Nabi istiqomah, saya istiqomah. Yang Nabi tidak istiqomah, saya tidak istiqomah. Padahal situasinya eh, beda. Nah, kalau sama ingin persis temenan, ya sak jihad-jihadnya ya harus persis dengan kanjeng Nabi. Sama dengan ini Sekarang ada media umat baru Tulisannya Media umatnya anak-anak Gizib Tahrir Disebar di Malang juga Judulnya hampir sama Media umat Yang tabloid kita juga Media umat Itu masih edisi pertama e, Bedanya itu Kalau media umatnya kita itu M-nya dua Umat kalau yang sana M-nya satu meja umat. Cuma orang awam ya jelas nggak jeli. Wis pokoknya sama-sama media umat. Nah, memang eh, minta backupnya para kiai-kiai untuk membackup itu supaya bisa diterima masyarakat. Penasehatnya, dewan penasehatnya Ya Ma'ruf Amin, Ya Abdurrahman Khudori, itu Dewan Suronya PKNU itu Ya Abdurrahman Khudori dan macam-macam kiai itu menjadi Dewan Penasihatnya Tabloid Media Umat yang miliknya Tapi kalau yang pengurus inti yang menulis Yang meleot yang berhak apa, Merevisi macam-macam Itu ya anak-anak Hizib Tahrir Hafid Abdurrahman itu dulu di UM Malang namanya bukan Hafid Abdurrahman namanya Maghfur Wahid bahasa Arab angkatan 98 kemudian Ismail Yusanto pokoknya itu anak-anak anak-anak hati Hizib Tahrir dan saya khawatir kiai-kiai yang dipasang di situ itu begitu mendukung itu aja tapi beliau-beliau jangan-jangan nggak tahu betul siapa Hafid Abdurrahman siapa Ismail Yusanto Terjangan-jangan kurang jeli dengan istilah eh, Yang kewanitaan Itu diasuh oleh Bu siapa Itu ketua lembaga muslimah Nah kalau miliknya NU itu muslimat Miliknya Muhammadiyah Aisyah Miliknya PKS dan Kizib Tahrir itu muslimah Organisasi wanita milik mereka itu namanya muslimah Jadi ketua lembaga muslimah apa Ya. Eh, Saya khawatir kiai-kiai itu begitu mau tapi mau, tapi nggak tahu siapa anak-anak itu arahnya kemana. Terus memang di tabloid media umat itu kayak Imam Ma'ruf Amin juga dimintai wawancara komentar. Tapi komentar yang ringan-ringan nggak inti. Kalau sudah menyangkut ide, pemikiran, gagasan, wawasan ya semua dari dari anak-anak itu termasuk yang berfatwa menikahkan perawan secara dini hukumnya secara syar'i boleh apa enggak itu yang mengasuh ya ya ustadznya yang satunya yang tapi ya aktivis Hizbut Tahrir juga nah antara lain saya menyimpulkan betapa letterleknya ya yes, pokoknya aliran begitu kan biasanya letterlek ini hadisnya, ianya, ya. sudah. Dengan begitu. Enggak mau tahu dalam lingkungan ada apa, nah, butek ay. Nah, dalilnya Aisyah dinikah Nabi kecil. Dengan begitu. Nah. nah, berarti kasus seperti saya puji macam-macam enggak apa-apa. apa, Abu Bakar pun menikahkan Aisyah ketika masih kecil. Terus dalilnya lagi dalam ayat Quran itu ada rincian tentang iddah. Eh? Faiddatuhunna salah satu ashur wallahi lam yahid. Ya. Wanita-wanita yang sudah walai yaisna minal mahid faiddatuhunna salah satu ashur wallahi lam yahid. Kan begitu. Wanita-wanita yang sudah menopause, sudah tidak haid lagi, kalau diceraikan suami, idahnya tiga bulan. Begitu juga wanita-wanita kecil yang belum pernah haid, idahnya juga tiga bulan, tiga bulan. Nah, karena Quran mengatur iddahnya wanita-wanita kecil yang belum haid juga. Berarti menurut Quran itu nikah kecil itu boleh, sehingga sampai masa idahnya pun di, diatur. Nah, berdasar kasus Siti Aisyah dan yang lain-lain, berdasar ayat ini, maka hukumnya secara syar'i menikahkan anak perempuan masih kecil itu boleh mubah secara syarat. Dan karena ada dalil syar'i inilah maka undang-undang apapun tidak bisa melawan apa dalil syara ini. Nah, itu yang saya perlu eh, meralat sebetulnya. Apa? Ala iya mu ya kok isu menunggu piye. Sungguh mun karo MUI saiki kok malah ngono piye kak. Ki ya aku yo ya kongkon dadi komisi fatwa to. Kak ya Begini, Pertama tentang ayat itu. Ketika Quran mengatur lek wong wedok dorong tauhid, idahnya tiga tiga bulan. Itu tidak secara otomatis melegalkan membolehkan nikah nikah dini. Ya, nah. Kenapa? Karena kadang-kadang sesuatu yang dimakruhkan pun dilanggar orang. Misalnya Quran mengatur, le ono wong ini ketok entangane. Ya, itu bukan berarti Quran apa, melegalkan maling. Tapi le ono maling aturannya kung ini. Ngono. Le ono ngene ini aturannya ngene. Ini. Jadi eh, mengatur sesuatu kejadian yang sudah ada. Bukan kok Quran menyuruh melakukan itu. Raya. Jadi tidak bisa serta merta disimpulkan berarti menurut Quran mubah. Itu nggak bisa. Jadi menurut si siapa namanya? Kalau nggak salah Ismail Yusanto itu. Menurut menurut Quran dalalatul ibtido, dalalah ibtido itu dalal otomatis. Karena Quran mengatur tentang idahnya wanita yang belum head, berarti secara otomatis Quran membolehkan nikah wanita yang belum head. Eh, begitu. Itu enggak bisa. Misalnya syariat mengatur begini, eh, orang yang sholat dengan sarung gasapan, maka orang itu harus begini, begini, begini, begini. Ya, itu bukan kok membolehkan gasap sarung, tapi bek menowo ono wong gasap. Engkau yang harus dilakukan ini, ini, ini. Itu satu tentang dalalul iktidok yang dia klaim ya. Dalalatul iktidok. Kemudian tentang kasus Aisyah. Asror hikmah kenapa Nabi menikahi Aisyah itu tidak terpenuhi oleh Syekh Puji dan yang semacamnya eh, Rasul ahli pendidikan sehingga justru Aisyah didikah Nabi itu loh malah diuntungkan, dididik dan akhirnya dia menjadi termasuk wanita sahabat yang paling cer cerdas. Jadi andai nggak nggak segera dinikah Nabi, belum tentu secerdas itu. Tapi bareng dinikah Nabi malah cerdas. Coro saiki niku dinikah tidak untuk dikumpuli, tapi dinikah untuk di dikuliahkan di pondok ini begitu. Dan Rasul amanah. Kalau nggak ngumpuli ya nggak ngumpuli temenan karena masih kecil. Nah, orang sekelas Syekh Puji keamanahannya apa bisa seperti Rasul? Sehingga dia mat. Ini Nabi, ini sunnah, berarti saya juga sunnah. Men, konteksnya beda, amanahnya beda, kok sunnahnya sama? Aisyahnya juga beda. Jadi serta merta macam-macam madaknya itu enggak bisa. Iya, hmm, iya. ya. Yalah, Enggak, iya. perbuatan seperti itu berdalih sunnah alasannya itu dilakukan kanjeng Nabi itu itu kan mengkias perbuatan sampean dikias dengan perbuatannya kanjeng Nabi. Boleh mengkias asal banding. Ya. Konteknya sama, nawaitunya sama, hikmah maslahatnya juga sama. Dan yang penting lagi, amanahnya sama. Itu yang sulit. Sehingga ketika ada mubalik kondang eh, ya, ya, nikah lagi dengan alasan ini sunnah. Nabi juga melakukan itu. Orang rame-rame. Ya, Apa Nabi nikah dua? Kemaslahatannya sampai dengan sambian nikah nikah dua. Apa kemampuan sampean menjaga keadilan antar istri sama dengan Nabi mampu menjaga keadilan di antara para istri. Terus pokoknya ojo titik-titik gampang diklaim ini sunnah sama dengan kanjeng Nabi. Sing paling ini ngaku nafsu ngono <laughs> Sejujurnya, yo iya, aku pancen seneng siji kurang aku ngono <laughs> Ya Nafsu tapi dibungkus sun sunnah. Gitu loh, enggak baik. Jadi hanya untuk kelim-keliman. Nah. <laughs> Terus saya bayangkan tapi Allah alam kan Anak sekecil itu misalnya dikumpuli dalam kondisi amat sangat ketakutan. Ini tuh kan mintanya jadi don. Nah, terus umur 12, 13 itu bisa hamil nanti suatu saat. Kalau dalam kondisi ketakutan, don, ya nah, terus kemudian hamil, saya khawatir juga eh, apa kejiwaan si janin ini kurang kurang baik karena hamil saat ibunya apa nah, ya stres setengah stres Alhasil itu biasanya ibu melahirkan anak itu idealnya eh, ketika antar umur sekitar 20-an. Sekitar itu biasanya anak cukup nah, siap dan bagus. Ya. Syukur-syukur lebih <laughs> lebih sedikit Terus banyak kejadian eh, orang-orang eh, wanita dulu yang rata-rata nikah muda umur 16, 17, kadang 15 kira Itu anak barep dengan anak yang kedua atau ketiga seringkali lebih pede, lebih bagus mentalnya, bahkan kadang lebih cerdas anak yang kedua ketiga. Ini. Gitu. Nah supaya anak anak pertama pun mentalnya bagus, sebaiknya menikahi perempuan itu ya sekitar 20 itu ya, 20, 21, 19 dan itu kasusnya banyak. Insya Allah kalau dipresentase hasilnya cukup signifikan wanita-wanita yang nikah muda, anak barat dengan anak nomor dua atau tiga, biasanya metalnya lebih bagus anak yang nomor dua tiga. Lah tapi kalau dia dewasa, wanita itu dewasa, anak barat pun bagus. Sing terlanjur tobat balik mana? Ya? Bismillahirrahmanirrahim. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yajharu bi bismillah bahwa Nabi itu mengeraskan bacaan bismillah. Dari hadis ini maka Imam Syafi'i berfatwa mengeraskan bismillah sunnah tidak keras mu mubah itu loh ojo diwale mengeraskannya mubah menengnya sunnah ojo yang difi'lu itu yang sunnah yang ditarku itu yang mubah Rawahul Bazar hadis riwayat Imam Bazar warijaluhu muwatsaqun atau mautukun para perawinya semuanya orang-orang yang fiqh kuat hafalannya bisa dipercaya fiqh itu kualitas moral enggak bohong enggak apa itu kualitas moral fiqh dobit itu akurasi hafalan kekuatan hafalan jadi dobit itu ini, fiqh itu ini. Fiqh itu sitik amanah, dobit itu tablet fatona. Nah, kalau orang itu ya apa tadi? Ya fiqh, ya eh ya fiqh ya dobit maka riwayatnya so sahih riwayatnya sahih Perawi begitu itu namanya adil. <laughs> mungkar. Hadis mungkar. Berikutnya tentang ini hadis-hadis tentang Khadijah diungkapkan Nabi ketika menghauli Siti Khadijah. Jadi kalau di riwayat Muslim itu Nabi itu pada hari wafatnya Siti Khadijah oleh Nabi diperingati dengan menyembelih kambing. Lalu daging kambing itu disedekahkan kepada teman-temannya Siti Khadijah yang masih hidup. Sambil bercerita, "Wow, oh, Khadijah itu begini. Besok di surga pimpinan wanita surga itu ya Siti Khadijah itu. Nah begitu. Nah ini hadis-hadis ini diucapkan Nabi apa sebagian dalam acara memperingati wafatnya Siti Khadijah itu. Sampai-sampai Siti Aisyah itu cemburu. Ya Rasul, ka'alam takun fid dunya imra'atun ghairuha. Kok bolak-balik yang dipuji-puji Siti Khadijah? seakan nggak ada wanita lain selain Siti Khadijah. Coro ini, saya ini kurang apa kan Sudah cantik sudah apa? Saya kurang apa? Kok koyo nggak ada wanita lain selain Khadijah. Nabi semakin menjadi-jadi menyebut kebaikan-kebaikan Siti Khadijah. Oh begini, saat kami susah kedinginan dikejar-kejar malaikat yang menselimuti saya juga Siti Khadijah. Saat menerima wahyu pertama, belum ada orang percaya iman pada saya. Yang percaya iman juga, yang pertama iman juga Siti Khadijah. Saatnya saya topo di Gua Hiro menunggu wahyu 40 hari. Yang telaten ngirim makanan juga Siti Khadijah. Di saat saya butuh biaya dakwah yang monggo seluruh kekayaan untuk dakwah itu juga Siti Khadijah dan di saat istri lain nggak bisa memberi anak, yang memberi anak kepada saya juga Siti Khadijah. Aisyah itu cantik tapi gak bisa memberi apa anak. Aisyah tambah murin-murin di sana. Loh, kalau kalau pas hari Siti Khadijah wafat, maka tidak perlu diceritakan sejarah hidupnya. Ya. Jadi Nabi bercerita kembali, teman-temannya diundang. Itu menjadi korina bahwa itu tidak pas hari wafatnya Siti Khadijah. Tapi tahun kapan, tahun berikutnya begitu. Saya nggak tahu apa mereka punya kebiasaan begitu. Tapi yang jelas Nabi sudah memberi contoh menghauli istri itu boleh. Nah kalau istri boleh dihauli, ibu boleh apa enggak? Nah, tinggal menurut sampean posisi istri itu apa lebih penting daripada ibu sampean? Mestinya kalau istri saja dihauli apalagi apa? Ibu. Nah, perihal Nabi kok tidak menghauli orang tuanya? Ya, ne? Kan? wallahu alam karena ketika itu belum masa Islam kan. Begitu. Masih mengikuti agamanya Nabi Ibro, ibro. wafatnya orang tuanya itu. Nah, ini memuji-mujinya begini. Hasbuki bersabda kepada Siti Khadijah hasbuki min nisa'il alamin Maryam pintu Imran oh hasbukinya itu Siti Ai Aisyah Maryam pintu Imran terus wa Khadijah bintu Khuwailid wa Fatimah bintu Muhammad wa Asiyah imra'atu Fir'aun ini hasab apa mulia apa wali hasabika itu apa namanya hmm. ya, ya bukan nasab prestisnya eh, prestis ya. kemuliaan hasabuki menisail alamin eh, kalau terjemah bebas wanita-wanita dunia yang mulia yang paling mulia adalah Maryam, Khadijah, Fatimah, A, Asia. Kalau Asia, Maryam kan disebut dalam Quran memang. Berikutnya, Basyara memberikan kabar gembira Rasulullah saw. Alaihi Wasallam Khadijah Siti Khadijah bibaitin dengan rumah fil jannati di surga. Khadijah masih hidup itu sudah di, diberi janji dek besok jatahmu satu rumah di surga mingkosopin dari bambu ini apa namanya taman bambu apa istilah pondok pondok bambu iya indah lah pokoknya indah lasa khobafi tidak ada gaduh di sana tenang nih nggak ada rame-rame koyok ning sore bering-beringan Ya. Sini sorot pohon-pohon bambu. Kan enggak ramai. Walana sota enggak ada susah payah. Enggak soroh. Santai. Berikutnya. Anda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kala apa? Oh, Arnold. Ya. Ini hadis Bukhari Muslim macam-macam meskipun oleh Arnold nggak dihukumi sahih ya tetap kata tetap sahih. Apa? Orang-orang Eropa. Itu sahih ala syarti saya ini. Berikutnya, umir tu aku diperintah kata, kata Nabi an ukasyira supaya menghabarkan Khadijah kepada Khadijah baitin rumah fil jannati di surga min qasabin dari bambu lasa khobafi tidak ada gaduh nggak ada rame-rame wala sama tidak ada susah payah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang tadi sedikit tak ceritakan tadi ada bahasan apabila Nabi itu menyembelihkan kambing dan itu disembelih pada memperingati hari wafatnya Siti Khadijah. Yaqul maka Nabi bersabda, "Idhabu bidhi ila asdiqai Khadijah." Hantarkan daging ini, hantarkan bidhi dengan daging ini ila asdiqai Khadijah ke teman-temannya Siti Khadijah memperingati wafatnya Khadijah itu. Jadi haul itu dilakukan kanjeng kanjeng Nabi. Gelem sakarmu, gak gelem sakarmu. Pokok dilakukan kanjeng Nabi. Qalat Aisyah berkata, "Fa'aghdabtuhu yauman." Lalu saya buat Nabi marah-marah suatu hari. Itu tadi diprotes. Nabi, Nabi, kok koyo nggak ada wanita selain Khadijah itu Nabi agak bernada tinggi marah terus ngomong-ngomong banyak tadi akhirnya Nabi tambah bilang begini ini tuh hubbaha saya oleh Allah benar-benar dikaruniai kecintaan terhadap Siti Khadijah entah nyantole hati nang Siti Khadijah yo rondo tapi yo piye janda tapi nyantole hati itu ning Siti Khadijah. Ini sudah matang. Sahih ala syarti muslim Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza utiya bi syai'in kalau Nabi itu dihaturi sesuatu kadang-kadang tidak pas hari wafatnya pun misalnya ada orang ngaturi niki Nabi berkat gitu ya. Allah Nabi bersabda idhabu bihi ila fulanah hantarkan makanan ini ke fulanah. Kenapa fulanah yang diberi? Fa innaha kanat sadiqata Khadijah. Karena si fulana itu kan temannya Siti Khadijah. Oh, kalau itu kan teknis saja. Siapa tahu rumahnya Nabi kecil. Mau dihantar, mau diundang ya. Itu pertimbangan mana yang aslah, mana yang praktis. Orang diundang diajak makan, disedekai plus diceritani kebaikannya yang mati. Ya, plus dijak dongo, plus ada yang ngaji. Itu kan andai andai ngumpul ini apa nggak dilakukan kan Nabi dianggap mekruh tapi mekruh yang ngumpul nih katimbang banget ngeter nih tadi itu sudah dikompensasi dengan afdolnya ono pengajian, afdolnya eh, ijole wis luwe akeh. Saya nah, juga itu. Kan Nabi itu kalau akikom apa daging akikom itu sunatnya di diantar. Tapi Kiai Jawa mentradisikan mereka di kondang. Andai mengundang mereka itu tidak sunnah, sunnahnya di hantarkan maka ketidaksunan ngundang mereka, kemakruhan ngundang mereka, andai makruh itu sudah ditutup oleh banyak sisi positif. Silaturahim positif, diisi pengajian juga positif dan yang lain-lain. Huh. Lain ya diantarkan. Makanya saya tadi ngomong. Jadi andai diundang itu makruh, eh, kemakruan ngundang tonggo itu kan bisa ditutupi oleh eh, plus-plus eh, yang lain-lain. Oh matang, matang. Hanya di kampung saya itu dulu uh, ada anak salafi dulu yang model sama Ustaz Rahmat Arifin Wahja itu nggak mau temenan ngundang jadi mereka kontrak dicap Cakto Bakul Bakso terus ketika punya anak itu apa nggak pakai nasi ya daging kambing itu dimasak lalu diwadahi plastik apa ya apa itu yang diantar ke tetangga-tetangga itu yang sunnah itu kalau lebih dari itu, pakai nasi pun nggak mau. Nggak ada dalilnya pakai nasi. Jajan-jajan nggak mau. Saya hampir guyonin itu, Mas, ini plastiknya pin apa? Di sama nasi nggak pakai plastik. Mau tak itu begini? Kok cek nemene gitu loh. Ya. Dia dia nggak tahu kondisi di zaman Nabi belum ada sakit darah tinggi, belum ada kolesterol, belum ada apa asam urat macam-macam. Ya, nah kalau Kiai Jawa sudah mempertimbangkan semua aspek itu, makanya ada daging kambing, kadang masih ada potongan daging ayam, Kacang masih ada sambal goreng macam-macam. Kalau diantari ternyata yang bersangkutan baik darah tinggi, yo sego gorenge, yo sambal gorenge, yo kulupane. Kan begitu. Hmm. Lele uang sama darah tinggi kafe mau teri. Pokoknya orang lain orang saklek-saklek memang syariat itu untuk kemaslahatan kalau saklek-saklek jadi mador madorot ini sunnah ini kau sunnah daging sunnah mati-mati sahid sampean lah orang apa-apa al aslu fil asya al ibahah pada dasarnya segala sesuatu itu mu, mubah, boleh. Kecuali ada dalil yang mengharamkan, melarang. Boleh. Kecuali kalau dia nandar nandar itu misalnya, kalau anak saya laki-laki, langsung saya akikai. Janji kan? Nah dia nggak boleh ikut madrasah beli daging lainnya dimasak yang sama. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Itu diantar. Apa? Akikon. Tapi tetap lebih banyak yang disedekahkan tuh. Kalau nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pancen hari pertama belenger. Hari kedua masih belenger. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah itu kana yuksiru dzikra Khadijah. Nabi itu sering-sering menceritakan Siti Khadijah. Qultu kata Aisyah, saya matur pada Nabi. Laqad Allahu ajuzan. Nabi, Allah memberi sampean memberi Khadijah itu loh. Ajuzan ketika dia sudah tua rentang. Rondo tuh tuwe. Sama ni kok memuji-muji Siti Khadijah. Sampeyan dapat Siti Khadijah lho, Khadijah sudah janda tua. Dirahap. Min izi kures dari janda-janda tua kaum hamro asap koin merah bibirnya. Ini mungkin suka susuran atau en wis tuwek nginang bisa, susuran bisa ya mbuh apa es ana lipstick, Fatama Aro langsung berubah Fatama Aro langsung berubah memerah wajhuhu wajah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung marah tamakuron benar-benar memerah makuntu arahu minhu aku tidak pernah melihat memerahnya wajah Nabi itu minhu dari Nabi illa kecuali inda nuzulil wahyi ketika turunnya wahyu wa idza ra'al Wa idza mikhyal dan ketika Nabi melihat mendung mendung tanda apa belum jelas itu kadang Nabi memerah pipinya hatta ya'lama hingga Nabi tahu arohmatun au ada datangnya mendung itu membawa rahmat atau membawa ada iki udan table apa lecek pokoknya ketika disindir tentang Siti Khadijah marah-marah. Ya Rasulullah, ini Jibril datang pada Nabi. Hadi Khadijah atatka fi ina'in fihi ta'am au syarab. Fa idza hiya atatka faqra 'alaiha min rabbiha salam. Wahai Rasulullah, ini Khadijah datang padamu dengan membawa wadah. Di dalam wadah itu ada makanan atau minuman. Oleh Jibril dikandani begini Nabi, wahai Nabi, jika Khadijah datang padamu, maka sampaikan salam kepada Khadijah dari Allah langsung. Itu berarti sangat mulia Khadijah Sampaikan salamnya Gusti Allah kepada Siti Khadijah wa basyirha baitin fil jannah beri kabar pada Khadijah tentang adanya satu rumah di surga min qasabin dari bambu la sahaba wala nasaba berikutnya khatta menggaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ardi di tanah khututan arbaatan empat garis qala nabi bersabda ataturuna mahana tahukah kalian apa maknanya garis-garis ini Qalu sahabat matur Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Faqala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iki ngene lho maknane garis iku yo afdalun nisa'i ahli jannah khati Khadijah. Wanita surga yang paling utama itu Siti Khadijah garis ini. Khadijah bintu Khuwailid wa Fatimah bintu Muhammad yang notabene Fatimah itu juga putrinya Siti Khadijah wa Maryam bintu Imran wa Asiyah bintu Muzahim siapa itu Imra'atu Fir'aun istrinya istrinya Fir'aun berikutnya annahu Nah, ini sudah masalah lain. Sudah. Pokoknya menceritakan orang baik itu sunnah. Ya, nah? Mengenang kembali sejarah hidup orang baik itu sun sunnah. Dan sebetulnya itu meskipun dalam konteks beja. Semua umat Islam melakukan ini. Hatta orang Saudi yang Wahabi itu lewat buku atau apa juga mengenang si Ibnu Saud, pendiri kerajaan Saudi mengenang Raja Faisal. Ya itu kan ya sama saja ya sebetulnya. Tapi yang enggak dijengene haul. Misalnya kalau teman-teman di Muhammadiyah nanti dalam acara apa muktamar atau apa itu sempat ada yang meriwayatkan apa ya Ahmad Dahlan meriwayatkan Haliwah tentang hamka Ya sama saja sebetulnya, enggak bisa dihindari. Sekalipun enggak disebut haul. Lah bagi kita nama itu enggak penting. Apa sama sebut haul, apa sama sebut jaran, apa sama sebut telok. Yang penting lakukan kebaikan. Apa? Menceritakan kembali kebaikan orang agar ditiru oleh apa ini? Anak cucunya, generasinya itu. Gitu. Ojo gegeran masalah jeneng. Apa arti sebuah Terus bagi kita orang pondok salaf itu begini mendoakan guru Rabbil firli wali wali walidayya menghauli guru mengenang hidup guru mungkin sampai baca Fatihah untuk guru itu sebagai bukti antara murid dengan guru itu ada hubungan rohani Itulah yang membedakan belajar dalam Islam dan belajar bagi orang kafir. Orang kafir selesai sudah transaksional kan. Saya sudah bayar sekian, dapat materi sekian SKS, ijazah, ijazah. Saya dapat, sudah, bye-bye, selesai. Eh, mari ngono kon nyongsor ta apa wis gak ngurus. Kan begitu. Tapi lain dengan orang iman. Taman itu bukan berarti selesai. Fisik mungkin jauh, tapi ya, hati nggak bisa. Lah salah satu bukti bahwa hati kita masih berhubungan dengan mbah kita, dengan tokoh kita, dengan guru yang berjasa ngajari sambian sholat. Itu salah satu buktinya sama nulis sejarah hidup beliau. Sambian kirim tunggu fatihah, dan seterusnya itu. Nah, hubungan batin itulah nanti insya Allah yang membuat sambian bisa masuk surga bareng si bareng si guru itu. Ingat surat Yasin, salamun qaulam rabbi rabbir rahim wa tazul yauma menjadimu Saat orang-orang rombongan bersiap masuk surga, malaikat pun sudah menyambut salam untuk kalian semua. Selamat ya sambian selamat selamat lulus. Dan begitu, salam qaulam min rahim. Ini sabda firman dari Allah Rabbil Alamin. Ternyata ketika diperiksa lagi oleh Allah masih ada beberapa orang yang gak sama dengan rombongan ini ternyata. Rombongan ini orang putih-putih, ternyata dia lain sendiri, Gak ada hubungan batin. Akhirnya Allah pun dawuh wamtazul yauma ayyuhal mujrimin. Nyingkir nggak boleh ikut rombongan itu nyingkir wahai orang-orang yang busuk orang ya, orang-orang yang mujrimun berdosa nah, lek ngono apa ya, hubungan batin itu harus ada nah salah satu buktinya kirim fatihah dan segala macamnya lelek ceritanya kebaikan yang dihauli oh kalau itu hadisnya tambah sak pirang-pirang. Uh, eh, Udhkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawihim riwayat Imam Turmudi. Ceritakan kebaikan-kebaikan orang yang mati, tahan lesanmu, jangan menceritakan apa? keburukan-keburukan mereka. Itu jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Uh, andai kita nggak yakin beliau wali atau tidak, tapi yang jelas kita yakin beliau Islam, beliau orang iman. Hubungan sesama Muslim itu saja cukup bagi kita untuk mendoakan beliau, ya termasuk siapapun. Tidak harus Syekh Abdul Qadir Al Jilani radhiyallahu anhu. Nah, kalau sesama muslim saja sudah dibenarkan, apalagi beliau juga ulama. Kita misalnya karena masalah kewalian itu siri rahasia Allah. Kita nggak tahu lah misalnya. Tapi bahwa beliau itu ulama besar kita tahu. Karangannya banyak. Ada 13 karangan yang itu termasuk besar-besar. Itu cukup menjadi bukti kalau beliau itu nggak hanya Islam biasa, nggak hanya iman biasa tapi juga ulama besar. Nah, kalau kita sering apa itu tadi ya, mungkin bentuknya lain eh, apa menceritakan kembali, memuji-muji pulan-pulan begitu. Hamka kita sanjung-sanjung, Haji Agus Salim kita sanjung-sanjung, Ya Ahmad Dahlan kita sanjung-sanjung, kemudian eh, AR Fakhruddin kita sanjung-sanjung sampai namanya pun diabadikan menjadi nama mas nama Masjid Al Fakhruddin. Kenapa hal serupa nggak boleh dilakukan untuk Syekh Abdul Qadir Al Jilani Rahimah. Jadi permasalahannya permasalahan mubah. Kalau ini mubah, kenapa ini fitnah? Begitu. Dan kalau ini dituduh fitnah, sebetulnya Masjid Al Fakhruddin yang dimaksud untuk mengenang Al Fakhruddin juga <laughs> juga fitnah. Hanya Segala sesuatu yang kelewat batas memang nggak baik. Apapun itu. Jadi ulama itu banyak. Kalau yang disanjung-sanjung, dipuji-puji hanya dia tok dalam arti sampai batas meremehkan, mengesampingkan yang lain itu ya keliru namanya keter keterlaluan. Nah, tapi kalau mengharam-haramkan juga juga keliru, keterlaluan. apa? Bukan satu-satunya ibadah, itu bagian dari ibadah. Iya, kok memang Nabi perintah ceritakan kebaikan orang yang mati. Lah buku manakib itu isinya tentang hal ehwal kebaikannya Syekh Abdul Qadir Al Jilani. Nasabnya siapa? Masa kecilnya gimana? Belajarnya kepada siapa? Ibadahnya kayak apa? Dan ketika batal wudhu, itu wudhu sampai berapa kali, saking dia, dia merasa perlu menjaga kesuci, kesucian itu. Terus karomah-karomahnya kayak apa? Sekalipun beberapa kalimat di situ tidak menutup kemungkinan kalau yang dimaksud itu gaya bahasa mubalago hiperbo, hiperbola. Bisa jadi nggak wudhu patang buluh temenan. Tapi ya namanya orang cerita. Wah, cuman tak boleh orang orang lo apa? Aku wis ping boleh sampai anak gak temu tak. orang kok ping sewu temenanan. Ini maksudnya kan sudah sering kan. Eh, sama dengan begitu. <laughs> Mulai cakap Ya eh, sama dengan begitu. Jadi eh, asal tidak mensepelekan yang lain. Ya. Nah, orang-orang kampung, orang-orang Islam dalam ini mungkin warga NU, itu meskipun sering menghauli Syekh Abdul Qadir, tapi mereka tidak alergi diajak menghauli yang yang lain. Kadang-kadang kalau dengan orang-orang Arab di Embong Arab, itu haul yang dibaca bukan haulnya Syekh Abdul Qadir Al Jilani. Tapi misalnya Habib al abbas atau Abdurrahman Askar atau Habib Abdul Al-Haddad, kadang-kadang al habsi yang membuat sintut duror itu. Nah, dia ya diikuti aja, ya didengarkan juga. Artinya tidak sampai hanya si Abdul Qadir, tidak. Ya, karena sampai sekarang, kenapa si Abdul Qadir? Lah memang yang ulama-ulama yang lebih dulu dakwah di Jawa itu torikonya torikoh mengikuti torikonya si Abdul Qadir al Jilani. Andai ya yang dakwah di sini itu lebih dulu mengikuti torikonya Muhammad Abduh misalnya, maka kepada masyarakat itu diajarkan riwayat hidupnya Muhammad Abduh ya, kalah sejarah ya. <laughs> kalah kaji, kalah disek. Dan itu wajar begitu itu wajar. Pokoknya tetap ngono yang ngono nanging yo, ya, aja. Karena dulu ketika masih di Libya Jakarta, anak-anak Libya itu kan anti manakib begitu, nggak mau. Eh, eh, kenapa orang-orang itu kok menghauli membaca manakibnya si Abdul Qadir al Jilal, Gitu. Padahal kan Imam Syafi'i lebih afdol. Wong Imam Syafi'i itu juga imamnya si Abdul Qadir al Jilani dalam hal fikih. Kenapa enggak sekalian baca manakibnya Imam Syafi'i? Nah, jawabnya Imam Syafi'i pun dibaca. Di pondok itu juga dibaca manakibnya Imam Syafi'i. Jawab kedua, ketika dia menjawab, Imam Syafi'i kan lebih afdol daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, jawab kita, ya sudah, itu pas. Ketika saya mengatakan Imam Syafi'i lebih afdol, berarti Samen secara tidak langsung mengakui Syekh Abdul Qadir itu juga utama, meskipun kalah dengan Imam Syafi'i. Dua jari ini lebih panjang ini. Ketika Saman menyebut ini lebih panjang, maka secara nggak langsung Saman mengakui ini juga panjang, tapi kalah gitu aja. ya. Syekh Qadir utama, Imam Syafi'i utama, tapi Imam Syafi'i le Berarti Nah, atas keutamaan si Abdul Qadir itulah meskipun kalah dari Imam Syafi'i, nggak salah kalau saya kepencut jatuh cinta dengan Si Abdul Qadir Ajilan. Wong banyak wanita lebih cantik, kenapa itu yang saya menikah? Kan lebih cantik itu, <laughs> kan begini Jawabnya, loh, tapi kan itu juga cantik loh. Apa salahnya kalau saya nggak harus nikah yang paling cantik? Boleh tuh nikah yang Ya jare niki ini Mbak yang paling cantik yang enggak kelang kan. Enggak level. Yang penting tidak fanatik, tidak keterlaluan dan tidak mengharam-haramkan. Jadi mengharam-haramkan yang mubah juga salah, terus mengharus-haruskan yang tidak wajib juga juga salah. Semuanya ketika berjalan pada relnya ya wajar-wajar itu nggak ada yang perlu dipersalahkan. Sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Annahu bahwasanya si Al-Udwani absor oh, abahnya ya, abahnya Al-Udwani absor melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahwa qaimun ketika Nabi berdiri khutbah itu ala kausin memegang anak panah au ason atau memegang tung tungkat. jadi nabi itu khutbah memegang tungkat, kadang memegang anak panah nah, sampean khutbah memegang tungkat, ya tiru-tiru kanjeng nabi berikutnya karena Rasulullah adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ida khotbah apabila berkhutbah yastanidu bersandar ila jid'i nakhlatin ke pelepah pohon kurma min sawaril masjid dari tiang-tiangnya masjid. Jadi sambil mungkin pas nggak ada atau apa berpegangan di tiang begini terus berkhutbah nggak lepas begitu. Nah, sekarang itu meskipun orang itu anti tongkat sekalipun, ya khutbah itu tetap memegang mimbar juga. Jadi nggak usah ngolok-ngolok yang tongkat betul. Wong dia juga memegang mimbar, nggak lepas. Ya, ya, nah yang memegang tongkat nggak usah ngolok-ngolok yang tidak memegang tongkat. Wong dia juga sudah memegang mimbar. Hanya, aduh repot sudah kalau sudah saling bermusuhan itu ya. Nah, ya. Enggak <laughs> usah diolok-olok lah. Nah, sebagian orang berpikir begini, meskipun Nabi pernah memegang tongkat, eh, tapi itu tidak bisa dihukumi sunnah. Alasannya karena Nabi memegang tongkat itu karena situasi nggak aman. Jadi khawatir nanti jangan-jangan ada musuh atau apa dihalau dengan tongkat itu. Nah karena sekarang situasi sudah aman, maka tidak perlu pakai tongkat. Jadi mereka-mereka yang nggak mau tongkat atau anti anti tongkat itu alasannya kondisi sudah be beda. Tapi anehnya dari kelompok yang anti tongkat itu, andai ketika ada perang pun ya tetap nggak mau megang tongkat. Jadi mereka-mereka yang dari organisasi itu ketika di Aceh ada GAM, ada TNI, ada perang, itu khutbah ya tetap nggak pakai tongkat. Artinya itu alasan yang dicari-cari begitu. Kalau memang konsisten di Jawa aman, nggak pakai tongkat, oke okay lah. Tapi ketika ada gambok, yo megang tongkat enggak megang juga lupa enggak latihan hmm. itu yang kita tuntut konsekuensinya sebetulnya konsistensi orang berpendapat itu ojo mencela menceli uh, eh, terus kalau memang rumus itu dilakukan secara konsisten Mestinya orang itu ngimami duhur asar juga dibaca keras. Karena di zaman Nabi itu maghrib isyak subuh imam membaca keras, terus duhur asar dibaca pelan, itu juga alasan keamanan. Ya kalau siang itu biasa kadang masih ada terang. Khawatir kalau sholat siang diketahui musuh, maka bacaannya pun disuruh pelan. Nah kalau malam kan sudah selesai perang, sehingga dibaca keras. Nah, bacaan keras malam, jahar malam, sirri siang itu karena keamanan. Sekarang sudah aman terus. Nah, karena aman terus semestinya duhur pun keras. Gitu loh, kalau memang <laughs> mau konsisten dengan pola pikir seperti itu. Nah, ngapain dengan logika yang sama, duhur kok tidak dibaca keras? Orang-orang itu kalau ditanya, kenapa anda duhur sirri, asar sirri? Alasannya mesti itiba, Alas kami itiba. Nah, kita-kita yang pakai tongkat, entah alasan keamanan atau tidak, alasan kami juga itiba. wong Rasul pakai tong tongkat. Itu lebih konsisten. Tongkat alasannya itiba, duhur asar sirri alasannya juga itiba. Yang kurang konsisten itu duhur asar sirri alasannya itiba, tapi ketika nggak pakai tongkat alasannya logika. Ini yang benar aja. Kalau ittifaq ya itipak, kalau logika ya logika. Boleh salah. Lek wong Blitar ngarani waton Suloyo. Sing penting beda. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa terakhir dari apa yang diucapkan, mengakhiri hidup membaca la ilaha illallah pasti masuk surga. Cuma yang enggak semudah itu. Kalau kita enggak terbiasa baca la ilaha illallah, itu ya sulit terkejut datangnya malaikat Israel tahu-tahu baca la ilaha illallah itu sulit. Eh, kudu milu tahlilan. Entahlah tahlilan atau tidak yang penting biasakan baca la ilaha. Eh, Jalaluddin Rahmat itu pernah menjadi Muhammadiyah terus menjadi Syi Syiah kan macam-macam dia. Akhirnya dia nulis buku kecil eh, apa Meng, ya, intinya begini, menghadapi sakaratul maut itu lebih siap warga atau jamaah atau umat yang dibimbing ala NU, NO, ya bukan NU NO, tapi yang dan yang semacam NU NO, atau dibimbing model Muhammadiyah. Orang awam dijak majelis taklim, tok nggak dijak la ilaha illallah. Terus yang ini apa? Ya ada pengajiannya, ya ada zikirnya dengan perbandingan ini ini ini ini ini akhirnya Jalaluddin Rahmat menyimpulkan uh, untuk menghadapi sakratul maut itu lebih siap mengikuti ala tradisi NU daripada ikut ala tradisi yang dibangun Muhammadiyah. Perkara organisasinya monggo, sekolahnya monggo, majelis taklimnya monggo, tapi tradisinya ikut tradisi ala NU. Di Jakarta itu apa PKS apa uh, apa yang Betawi itu apa namanya rempuk ya, ya. rempuk apa Muhammadiyah atau apa tapi masyarakat awamnya Jakarta itu ya ya ya pakai NU itu meskipun mereka organisasinya Muhammadiyah atau macam-macam tapi yang namanya masyarakat itu ya ya pakai wiritan pakai macam-macam itu ya pakai tradisi NU meskipun organisasinya tidak NU. Di Padang itu tradisinya pakai tradisi model NU, sekalipun organisasinya belum tentu. Mengkana akhiru kalamihi la ilaha illallah takhalal jannah. Berikutnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk mengikhtiarkan supaya si orang sakit itu bisa mengakhiri hidup dengan la ilaha illallah kita pun disuruh lakinu tuntunlah mau takum orang-orang mati di antara kamu dituntun apa dibimbing membaca apa la ilaha illallah rawahu muslim hadis riwayat imam muslim ada baiknya nunggu orang sakit itu dituntun bah monggo nyebut la ilaha illallah. Nanti kalau sudah berhasil mengucap la ilaha illallah, jangan diajak ngomong. Ya, udah biar diam aja. Ya. kalau setelah la ilallah diam, habis itu mati, berarti kalimat terakhir kan la ilaha illallah. Kalau habis itu ngomong lagi, aku ngelak cubuk ngombe, dang cubuk no minum, minum, tuntun lagi. Bah, monggo la ilaha illallah. Kalau nggak dituntun lagi, berarti kalimat terakhir aku cubuk no ngombe, kan seperti itu. Itu sunahnya begitu. Teman baca di Fathul Mu'in atau apa, pokoknya disuruh nuntun itu. Bisa kedua-duanya. Talkinlah orang yang akan mati, itu juga mau takum talkinlah orang yang sudah mati karena mau takum itu bisa yang akan mati bisa yang sudah mati kalau mayitun itu transisinya Quran orang yang akan mati mayitun dijamakkan mayitun itu orang yang akan mati kalau mayitun dijamakkan mauta zaman cari ayat saja apa saja mauta yang maknanya akan mati atau orang yang kaya orang mati atau orang yang sudah mati itu ada semua di Quran mauta bimakna orang yang sudah mati wal mauta ya ba'atuhumullah orang-orang mauta akan dibangkitkan oleh Allah apa maknanya mauta ini orang-orang yang sudah mati terus eh, innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summat du'a idza wallau mudbirin Muhammad engkau tidak bisa memperdengarkan ajakan dakwah itu kepada mauta apa maksudnya orang-orang dablek kayak orang mate itu eh, itu orang kafir yang dablek mati hati hatinya ya jadi kalau mauta itu penggunaan di Quran bisa orang yang hidup tapi kayak orang mati bisa kayak, bisa orang yang akan mati bisa jadi orang yang sudah mati ketiga-tiganya oleh Quran bisa disebut mauta. tapi kalau mayit yang jamaknya mudakar salim mayitun itu orang-orang yang akan mati innaka mayitun wa innahum mayitun itu orang-orang yang akan mati nah karena hadis ini pakai mauta bukan pakai mayitun maka sambil menuntun orang yang mau mati, dalilnya juga ini. Membimbing orang yang sudah mati, dalilnya juga ini. Bisa diterapkan kedua-duanya. Ya. Apa? Kalimat dari itu pakai kalimatnya atau pakai artinya? Oh, uang Arab mati so ngomongnya untung untungan Jangan diharapkan orang mati itu merenung mendalam. <laughs> Dia itu mau sekarang. Ojo dituntut jeruk ini harus direnungkan, harus dicampur, <laughs> ya enggak bisa. <laughs> Eh, eh, eh, tiga kali mak saya disuruh suruh gini mak adalah rumahnya saksi ngomong akhirnya membaca membaca kalimat ini dan dibaca ya nggak apa-apa ya nggak apa-apa tapi andai sama saja la ilallah Indonesia sama la ilaha illallah Arab kan sama saja yang ya, ya mengatakan dari terus dalam eh, eh tapi itu berarti mengakhiri hidup dengan la ilaha illallah berbahasa Jawa. Tapi jangan itu apa artinya hanya kalimat to itu? Enggak ada perenungan, enggak ada waktu. Alah, orang mau mati, saumi umi aja sudah bibir bisa berubah. Itu loh sudah sulit luar biasa. Fadl Allah nikmat besar. Dituntut. ya sudah baik. Tapi yang sunnah itu la ilaha illallah. Sunnah dalam arti berdasar sunnah. Tapi ambil orang mengakhiri hidup Allah, Allah itu juga pertanda husnul khatimah. Apa? Hah? Eh enggak. enggak. Yang mengeluarkan air mata sunnah itu yang yang hidup, yang hidup yang ditinggal mati. Itu sunahnya air mata berlinang pertanda pertanda kita susah. Ya, nah? Terus lesan mengucap yang baik-baik termasuk innalillahi wa inna ilaihi rajiun dan segera mengerjakan apa yang harusnya dikerjakan terkait dengan mayit. Matanya dipejamkan, terus kemudian ini di apa? dirapatkan kan begitu terus siap apa kafannya apa macam-macam dipersiapkan mandinya itu yang sunnah begitu kalau nangis-nangis teriak-teriak apa haram busa enggak tanda matinya enggak baik melet apa melet itu menjulurkan lidah Berikutnya selesai nanti. Abdu'a la yuraddu bainal adzan wal iqamah. Doa tidak akan ditolak antara adzan dan iqamat. Manfaatkan waktu sebelum iqamat untuk berdoa. Tidak akan ditolak. Abdu'a bainal adzan wal iqamah mustajabun fad'u doa antara adzan dan iqamah mesti diijabi karenanya berdoalah berdoa sebelum qom iqamah. berikutnya ad-doa mustajabun bainan nida wal iqamah hadis ini sahih sahih doa diijabahi antara adzan dan iqamah. jadi kesimpulannya disunnahkan berdoa setelah adzan sebelum iqamah. Nah, sampean berdoa terserah. Tapi kadang di kampung karena orangnya awam, sembari berdoa sembari mengajarkan kalimat-kalimat doa kepada orang kampung, sembari memberitahukan pada mereka bahwa jamaah belum dimulai loh ya. Imam belum datang, makmumnya belum jangkep, woro-woro sambil puji pujian. Maknanya pujian itu memanfaatkan waktu sebelum ikomat untuk berdoa. Kan isinya pujian doa. Kemudian juga mengajarkan kepada orang awam tentang beberapa jenis doa. Rabbana zalamna anfusana Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika nah, macam-macam itu. Nah, karena itu dimaksud untuk berdoa sebelum iqamah sebetulnya pujian yang bentuknya doa sebelum ikomat itu tidak ada salahnya karena memang Nabi ya bersabda seperti ini doa sebelum ikomat setelah dan itu mesti diijabai maka berdoalah hanya yang jadi permasalahan itu jangan terlalu keras gitu. karena orang yang sedang sholat qobliya orang yang sedang sholat akhir tahiyat itu juga butuh ketenangan, butuh khusyuk. Begitu. Nah kalau sama pengok-pengok kebanteran terus suara melek bisa. Maunya melakukan yang sunnah, pujian, berdoa, tapi justru haram karena meng mengganggu. Tapi sebaliknya, kalau yang pujian itu sudah dengan suara pelan, bagus, gak mengganggu. Sampean yang sholat sunat jangan merasa terganggu. Eh, ujian mandek sih, aku tak sholat. Itu sama-sama menang-menangan ini. Eh, begitu. Podo elek. Eh sebetulnya kalau usut punya usut, sing tok ngotot pujian karena NU, sing tok tetap moh pujian karena Muhammadiyah. Sing ini alasannya karena mengganggu, sing ini alasannya sun sunnah kak mari-mari. Ya. ya sebetulnya itu bisa dipertemukan, ya kan? apa? e, pujian dongo memanfaatkan waktu antara adan dan iqomah Sunnah monggo, tapi suaranya yang pelan sehingga nggak sampai mengganggu yang sholat. Dan kalau ini suaranya sudah dipelankan, yang sholat ini ya jangan merasa terganggu, ya tidak terganggu. Misalnya orang pujian hanya begini. <clears throat> La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minam zalimin kalau gitu dok kan ya apa? Enggak mengganggu kalau terganggu ya kena menen mau begitu saja kok terganggu sementara sambil sholat sunat di masjid ono Eh, dia nggak protes, malah menikmati. Ini repot begini ini. Iswala alam pokok ini harus diluruskan, ini juga harus diluruskan sehingga ketemu di tengah lah, ya kan? Itu sekarang harus ikhlas, harus tulus, harus jujur, gitu loh. Saya yakin kedua kelompok itu ketika sama-sama tulus jujur itu ketemu kok. Yang NU NO, pujian jangan keras-keras, yang Muhammadiyah jangan melarang wong dia toh suaranya sudah di dipelankan. Ketemu sih di situ. Saya kira gitu ya. Ya. Uh, antara eh, sampai imam takbir sholat. Itu kalau di akhir itu. Eh, kapan kita bisa berdoa sebelum imam memulai sholat jum Saat imam khutbah malah kita disunahkan mendeng mendengar. Ya waktu yang paling memungkinkan ya ketika imam duduk di antara dua khutbah itu. Sebab ketika khutbah ya nggak mungkin. Selesai khutbah langsung komat langsung sholat. Kapan doanya? Begitu. Ya. Pertama ketika imam duduk. Yang kedua yang mengamini doanya imam itu sudah. Ya, itu, itu istijabah. Kan akhir khutbah imam berdoa Allah maghfir muslimina Ya itu sudah diamini. Nih, kadang ada orang ngoyo-ngoyo berdoa antara duduknya imam. Sampai imamnya sudah memulai khutbah, khutbah kedua, doanya belum belum selesai. Padahal dia tugasnya mendengarkan khutbah. Nah, kalau saya berdoa baina baina khutbatain, yang jangan panjang-panjang. Kadang-kadang di masjid NU itu ada yang baca sholat sholawat. Nah, kalau saya ya pilih jawab sholawat itu, mendengarkan sholawat itu. Allahumma salli ala Fasalim Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim alaihi. Toh sholawat juga doa Nah kalau kita ngurungok nih sholawat jawab salah dongone kapan ngamini apa mengamini doanya imam itu paling paling jos salam salam, salam ketika itu sang imam ketika sudah dua rakaat langsung nyatu. Nah, sedangkan berdirinya imam sudah sempurna, sedikit mengatakan. Nah, makmum memberi syarat, Allah, Allah. Nah, imam terus berdiri dengan alasan pernah ada ada hati yang mengatakan mungkin diakui atau enggak Muhammad Kiai itu kan memakai empat rakaat satu salam. Nah imam tersebut oh ada hadis dan jika pernah mendengar atau membaca empat rakaat salam. Hmm. Mau duduk khawatir kalau berdirinya tidak. Ya. Salat yang mitir ya, bisa satu, bisa tiga, bisa lima begitu. Itu kalau sejak awal sudah diniati satu dalam hati Allah Akbar salat mitir satu, rakaat atau sejak awal diniati tiga Allah Akbar salat witir tiga itu nanti ketika sudah tiga rokaat kok dia lupa berdiri dia harus kembali duduk Gak bisa dia oh witir boleh lima saja kok nah, padahal awal Allah Akbar niatnya witir tiga ya harus sesuai dengan niatnya termasuk orang yang teraweh menurut madhab Hanafi boleh dua, boleh em, empat. Gitu. Ketika dia sudah sejak awal niat dua, dua, dua, sorry sunat tarawih rokaat ini kan begitu. Sejak awal dua. andai nggak diucapkan, hatinya pun mesti niat dua. dua. Maka ketika dua ya harus duduk. Ketika terlanjur berdiri ya harus duduk lagi. Nggak bisa. Wong niatnya, wong niatnya loro kok malah Mampang. Alah ora kenek. Apa ya. Nah, terus itu kalau imamnya tetap ngotot karena makmum semuanya kan niat dua. Ya. Maka makmum mufarokoh diingatkan sebelumnya subhanallah subhanallah subhanallah imam ngotot sudah biar dia sholat berdasar keyakinannya Makmum pun tasiyah salam berdasar keyakinannya. Lek melok imam asal. Ampun. Monggo. Nggih. Nggih. Uh, setelah dengar adzan, Saya datang ke masjid atau ke musola, telaten di situ nunggu sampai adzan imam. Selama sampean di situ nggak pindah-pindah, Saya dicatat seperti orang sholat. Maka nanti itu tahbisu selama dia duduk di situ itu alasannya menunggu sholat. Itu hadisnya di riadu Solihnya. Nah, eh, takul para malaikat mengucap Allah marhamhu, Allah maghfirlahu, Allah matub alaih. Ya Allah rahmati dia, ampuni dia, berilah taubat atas orangnya. Pokok dia tetap sabar, ikhlas, nunggu di situ sampai abangnya. Bukan berarti zaman melaku-melaku nanti-nanti bal-balan. Iki aku tunggu karo bal-balan. ya, itu jenenge enggak nunggu imam. Oh lain lah itu Nah ya. Ya, jadi kokok telaten nunggu di situ. Hanya uh, af'al perbuatan itu kan hukumnya meningkat-ningkat. Ada yang sunnah, ada yang sunnah, ada yang wajib, kan begitu. Sambil mengejar pahalanya, nunggu imam, nunggu sholat sambil dungo, sambil pujian, itu baik selama tidak meninggalkan pekerjaan yang lebih yang lebih penting, begitu. Yang lebih sunnah, yang lebih penting. Kalau misalnya eh sampean kadung liwat. Ya kan? Terus gak ono sing mau pastai. Ya. Alah beno wis iki sunnah tak tinggal langgar sampai abang gimana? Nah, membiarkan liwat kosong akhirnya mubadir. Ya. itu nggak boleh. Makruh nemen tabdirul amwali makruh nemen. Kedoatul amwal. Ya sampean metu dhisik ngopeni ngopeni ya liwat. Eh, liwat mantes, iku koyo opo mangan dhisik apa nelanggar dhisik. Delokan wetengmu. Lek wetengmu luwe nemen, itu jangankan komate sik suwe. Wis komat iki lho tetep dikongkon mangan lek wetengmu luwe nemen. Ini Pak, ini meningkat hukum itu bertingkat bertingkat-tingkat. Itu memang penting, tapi jangan menterbengkalikan yang lebih penting. Ya. Sampean kuliahnya sudah mau di diskuli apa? Sudah mau di DU. Nah, ini mau nggak mau skripsi harus selesai. Tapi mulai ngetik skripsi, ada. Akhirnya sama yang langgar sampai jam luruh nggak ndang-ndang ngetik akhirnya kena DO temenan hmm. membuat kecewa hati bapak ibu sampai ya nah itu itu sangat penting menyelesaikan skripsi selesai selesaikan dulu jangan oh niki anu buat doa <laughs> sampean mungkin dengan ngetik skripsi sampai selesai ayah ibu ridho nggak sempat berdoa, bisa jadi itu barokahnya lebih besar daripada zaman dungo eh, memanfaatkan antara waktu waktu antara adan ikomat itu. Tapi sampai bapak ibu gelo hati ini. Hmm. Obong. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ya. kita ganti. Nabam. Oh, uh, orang sudah ngimami witir, terus kepingin witir lagi di jamek, tidak boleh. Setidak-tidaknya makruh, karena lawitroni fi lailatin tidak ada dua witir dalam satu malam. Kemudian bisa jadi orang itu tidak niat witir ngimami itu niat sholat sunat mutlak yang menurut Fathul Mu'in sholat sunat mutlak itu tidak harus dua rakaat satu rakaat boleh tiga rakaat boleh jadi ketika dia Allahu Akbar tiga rakaat itu nggak niat sholat witir niat sholat sunat mut mutlak makmumnya ini yang sholat witir ya kan nah maka orang ini nanti masih dibolehkan witir di jamek karena sejatinya dia belum witir. Yang tiga lagi, yang tiga tadi kan sholat sunat mutlak. Cuma onok mekruwe. Mekruwe apa? Orang-orang pada sholat witir, si imam enggak sholat witir. Sholat jamaah itu kalau sholat makmum dengan sholat imam beda, itu mek mekruh makmume sholat asar sampean mari tangi turu belum sholat duhur sampean jamaah imam asar sampean duhur kodok eh, ya, ya sah tapi makruh karena karena sholat makmum beda dengan sholat imam makruh di situ Oke. tapi makruh-makruh sekenek ya kali itu tadi sampean niat sholat mutlak belum sholat witir berarti masih boleh witir di jamet cuma yo gelak niat ini makmum kadung tak niati makmum witir tidak sampean ternyata imamnya belum sholat di witir nah terus biasanya setelah sholat witir kan membaca dikir-dikir yang memang itu pikirnya witir eh, bukan pikirnya sholat sunat mut, mutlak misalnya pikirnya witir itu kalau di subuh subuhun utu rabbuna wa malaikati waruh kan begini lah di atas hanya sholat sunat mutlak tapi habis imami juga subuh cuman itu nggak witir apa solusinya nggak usah ngimami <laughs> Iya, emang mami. Anit witir nanti kan begitu. Wis dicatwal gua amplope ditutup. Katanya sing ngimami mewakili itu. Eh, kan terawihnya delapan, misalnya pakai terawih delapan, witir tiga kalau terawih plus witir 75 ribu nah, Ini saya kan terawih kok saya witirnya Saya 25